Pada pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa latihan-latihan yang ada pada ad-dars al-khamis التمرين الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس latihan 1 sampai 6 sudah kita baca, sudah kita pelajari dan insyaallah mudah-mudahan uh, dapat dipahami. Dan hari ini kita akan kembali meneruskan pelajaran kita dan akan kita mulai dengan membahas latihan atau at-tamrin as-sabi' at-tamrin as-sabi' latihan ke 7 Latin akan tapi qabla an nabda sebelum kita mulai Menaka asya ada beberapa hal alladhi uridu an unabbih Ada beberapa hal yang ingin ana ingatkan kembali yaitu yang tidak bosan-bosannya kita ingatkan wadhalika huwa yaitu al-murajaah. <clears throat> Ada dari beberapa eh, ikhwan yang juga belajar buku ini kita temukan banyak di antara mereka yang uh, eh, wallah wala mungkin karena begitu banyak kesibukan begitu banyak urusan baik urusan pekerjaan urusan rumah tangga dan juga urusan-urusan yang lainnya sehingga kadang urusan tolabul ilm atau mempelajari bahasa Arab ini uh, jadi satu yang dikesampingkan Padahal kita sudah jelaskan pada pertemuan pertama kali kita bertemu bahwa tujuan akhir dari para mempelajari bahasa Arab ini adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga penting sekali jika kita ingin sampai kepada tujuan tersebut, penting untuk selalu mengingat-ingat kata kunci yang sering kita ulang-ulang yaitu murajaah mengulang kembali pelajaran. Dan ini bukan hanya eh, terkait dengan antum yang belajar, tapi juga terkait dengan anak yang mengajar. Sehingga muraja ini bukan hanya eh, satu yang ditekankan buat antum, tapi juga ditekankan untuk anak. Kita semua harus muraja. Dan paling tidak 5 sampai 10 menit misalnya dalam sehari atau sekali seminggu atau dua kali dalam sepekan ada semacam roja Sehingga tidak terjadi yang kita khawatirkan yaitu tiap hari antum atau tiap pertemuan antum bagikan talibun jadid, murid baru. Seakan-akan baru saja belajar hari itu. Sehingga semua yang uh, kita telah pelajari seakan-akan sudah menguap di udara, tidak kelihatan lagi di mana bekasnya. Nah, ini satu hal yang mudah-mudahan tidak terjadi Lalu yang kedua, asy Yang kedua, <clears throat> kita sudah sampai ke pertemuan berapa ah Irfan? ke belas atau sebelas hari ini? Sebelas. 11 sudah. Dan sudah banyak mufradat yang telah kita pelajari. Dan mudah-mudahan semua mufradat tersebut telah dihafal kuncinya tadi adalah murajaah. Ah, kaitannya dengan hal tersebut, kita akan mulai hari ini dan seterusnya insya Allah sedikit demi sedikit akan mengurangi eh, bahasa Indonesia dalam pengantar. Paling tidak hari ini 30% kita akan mulai dengan menggunakan bahasa Arab. 70% masih menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya akan sedikit-sedikit berkurang. Dan ini perlu perhatian yang cukup serius. Apa yang anak ucapkan tolong didengarkan, diperhatikan sehingga anak akan mengusahakan tidak menerjemahkan eh, kata-kata uh, kecuali jika diperlukan. Falnabda insyaallah al yawm oh, hadhihi kita akan mulai pada malam ini. bi at-takthir min al-kalam bil arabiyyah. Kita akan mulai memperbanyak menggunakan kata pengantar dengan bahasa Arab. فنرجو من الإخوة والأخوات أن ينتبهوا وأن يستمعوا جيدا maka Anda minta kepada ikhwan dan akhwat untuk uh, benar-benar memperhatikan dan benar-benar mendengarkan. Baik. ini dua hal yang anak ingin ingin ingatkan. Yang ketiga, terakhir, betapa inginnya anak ingin mengetahui berapa jauh manfaat yang telah kita ambil dari pelajaran ini. Terutama ikhwan-ikhwan yang memulai pelajaran bahasa ini dari nol. Anak belum bisa melihat keefektifisan atau efektif tidaknya pembelajaran kita. Apakah sudah sampai kepada eh, tahapan yang telah kita harapkan? Apakah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika belajar bahasa Arab? Atau adakah masukan-masukan maka eh, dengan ini Anda membuka pintu seluas-luasnya bagi ikhwan atau akhwat yang ingin memberikan masukan? Memberikan saran atau pendapatnya atau mungkin kritikan, tidak masalah. Eh, dalam pembelajaran bahasa Arab kita ini. Anak yakin ada beberapa pendengar kita juga bergelut dalam bidang bahasa Arab. Belum lama ini kita berkenalan dengan seorang guru bahasa Arab dari SMK Al-Muhajirin, Ustaz Ismail. Nah, nah, harap mungkin beliau dan juga rekan-rekan yang lain yang bergelut dalam bidang yang sama untuk memberikan masukan kepada Ana, kepada Radio Roja, agar e, sebagai bentuk peningkatan untuk pembelajaran kita ke depan. Ana mohon maaf jika menggunakan waktu yang cukup lama untuk mukadimah ini, tapi ini penting. E, dan Ana membuka Uh, sekali lagi membuka masukan, membuka kritik, membuka pendapat dari ikhwan-ikhwan untuk kemajuan pembelajaran bahasa Arab kita ini. Baik, nabdalan. Nabda al-an. Kita mulai sekarang. At-tamrin as-sabi' At-tamrin as-sabi' Iftahu al-kutub ya ikhwan. Iftahu al-kutub. Mana iftahu? Buka. Buka al-kutub. Jamak daripada al-kitab. Buku-buku antum dibuka. Tafadhal. Wa ikhwan wal akhwat الذين كانوا في البيت فيستعدوا بالقلم وبالكتاب وبالمذكرة yasta'id bi an yaktub asya' muhimmah binisbati lahu. Bagi ikhwan akhwat yang ada di rumah mempersiapkan buku, mempersiapkan pulpen alat tulis untuk menulis kiranya yang penting ditulis. Baik. التمرين السابع اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية اقرأ المثال الآتي اقرأ ما معنى اقرأ يا إخوان baca المثال المثال mana المثال هذه اللغة الإندونيسية لا المثال misal contoh contoh misal misal misal kalau soal-soal al-as'ilah Al-ati, ya, kalimat ini sering kita dengar. Al-ati yang berikut. Summa kawin, summa kawin, mana kawin? Kemudian gabungkan. Nah, fahamu awalan al-matlub huna ikhwan. Antum paham dulu, paham dulu apa yang diminta di sini. Perhatikan kata perintahnya di sini. Minta bejaidan. Summa kawin, kemudian kawin, mana kawin ya ikhwan? Hubungkan. Hmm, hubungkan. Bisa jadi mungkin kalimat kawin juga diambil dari kalimat ini. Kawin as'ilatan buatlah kemudian buatlah atau bentuklah as'ilah soal-soal mithlahu mana mithlahu <clears throat> semisalnya musyiran ila suwarit taliyah musyiran ila suwar at-tali musyiran mana musyiran ila dengan menunjuk aswar gambar gambar-gambar at-taliyah berikut. Antum di sini mana matlub huna ya ikhwan? Apa ini minta di sini? Antum matlubuna bi takwin as'ilah. Antum diminta untuk membuat eh, soal-soal uh, mustamid dan atau mus mustamid dan bi aswar dengan bantuan gambar. Dan yang diminta di sini adalah membuat soal mithla al misal, Membuat soal yang sesuai dengan contohnya. Lihat lihat contohnya. Kita buman hada, kita buman hada. Mana kita buman hada, ya kawan? Buku siapa ini? Buku siapa ini? Kitabu man hadha? Antum lihat. انظر الصورة يا اخوان الصورة هنا بجانب السؤال هذا الصورة التي بجانب السؤال هذا kitab أليس كذلك gambar yang ada di samping soal tersebut adalah buku maka soalnya kita buman hada. Kita buman hada. Buat soal yang semisal. Berarti hanya tinggal dirubah. apa yang kawan dirubah? Kata tanya tidak berubah. Kata tanyanya tidak berubah. Yang berubah adalah isim yang ditanyakan. Benda yang ditanyakan. Nah, antum paham? Nanti kemudian setelah ini kita akan coba antum membuat soal dengan e, bentuk yang lain. Tapi sekarang antum buat soal mirip atau sama seperti contoh. Fantum ya kawan? Baik. Anda minta jangan bilang fahimna kalau antum tidak paham. Fantum? Fahimna. Baik. <clears throat> Kemudian ikhwan dan akhwat di rumah juga paham. Baik, hmm. man man yabda bi soal siapa yang mulai? Nomor satu untuk mencoba. Tafadhal ya akhir kirim. قلم من هذا قلم من هذا السؤال صحيح يا إخوان صحيح لأن الصورة هنا gambarnya di sini eh القلم فالسؤال تقول قلم من هذا ما شاء الله شكرا قلم من هذا فهمتم اتضح الآن أنتم jelas sekarang bagi antum jelas طيب أنت ابدأ يا أخي الكريم اثنان طيب أنت يا أخي الكريم اثنان بيت من هذا بيت من هذا أحسنت فهمت إذا الحمد لله طيب يا أخي الكريم ما اسمك ما اسمك أنا همزة ما اسمك طاهر رشدي طيب استمر أنت يا أخي قميص من هذا قميص من هذا هذا أنا ب... أنا dengarnya ha Untuk sekali lagi ha Qamisu sekali lagi ya akhi قميص من هذا هذا طيب طيب مم. استمر أنت يا أخي sariru man hadha sariru man hadha sahal sahal jiddan mana sahalun mudah mudah jiddan sahalun jiddan mudah sekali Alay sekadarik? kalau anak tanya alay kadzalik alay kadzalik artinya bukankah begitu Alay sekadarik? bukankah begitu jawabannya bala ya jangan antum bilang na'am bala tentu baik sahalun jiddan Alay sekadarik ya ikhwan بلاء طيب طيب الآن انظر آه الكلمات هنا يبدو أننا دخلنا في درس جديد ولا لا لا ها؟ طيب نعم في أثناء المثال طيب آه، طيب اه هذا داخل في التمرين السادس السابع طيب صحيح Baik, sepertinya ada Beberapa kalimat di sini sebelum kita masuk ke pelajaran baru. Ad-Darsus kita masuk Muhammadun. Antum lihat, unzur ila kitab ya ikhwan. Unzuru ila kitab. Wastami' jaydan. Unzuru ila kitab. Mana unzuru ila kitab? Lihat ke buku, buku. Wastami' jaydan. Dan dengarkan baik-baik. Muhammadun. Ya Muhammadu. Muhammadun. يا محمد انتبه يا اخوان انظر الى التغيير هنا انظر الى التغير هنا انتم lihat perubahannya di sini ما هو apa perubahannya ما هو يا اخوان التغير ها التنوين بكلمة دال حركة دال في الأو في الأولى محمد بالتنوين والآن محمد kalimah Muhammad masbuqah bi ya an-nida. Kalimat Muhammad masbuqah huli bi harf an-nida dengan huruf panggilan yaitu ya, harfun nida. Ya wahai, ya Muhammadu. Lihat perubahannya. Muhammadun, ya Muhammadu. Ustadzun. Ustadzun. Ya Ustadzun ya ustazu. Hmm, antum lihat tanwin menjadi dhammah. Lima ada ya kawan? Kenapa? Ah, didahului oleh huruf ya harfun nida. Ya harfu an nida. Itu huruf untuk ber, yang berfungsi untuk memanggil. Wahai. Sering kita ada pertemukan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ya Ayuhan nas Dan seterusnya. Khalidun. Ya Khalidu. Waladun. Ya waladu. Waladun. Ya waladu. طيب فهمتم يا اخوان؟ طيب الان استمع ثم كرر استمع ثم كرر ما معنى استمع ثم كرر؟ Dengarkan kemudian ulangi kemudian diikuti. Taib. Hai akhwan. Muhammadun. محمد محمد محمد يا محمد يا محمد أستاذ أستاذ يا أستاذ يا أستاذ خالد خالد يا خالد يا خالد ولد ولد يا ولد يا ولد طيب والآن اقرأ واكتب ma'adabti awakhiril kalimati. Ini kata perintah ini yutakarar kathiran. Terulang-ulang terus ini. Sering terulang. Ana minta salah satu di antara antum menerjemahkan maknanya. Mana ikra anta ya Farhid? Bacalah. Waktu? Bacalah ke buku. La. Ah, hadza wa ya ikhwan. Tulis. Dan tulislah. Tulislah. Jangan kutub antum kira ini kutub Uktub, waktub, bukan kutub, bukan. Waktub kata perintah ini dan tulislah ma'a ma'a Inna Allah ma'as sabirin. Ma'a bersama. bersama. Atau dengan babuti, abab itu artinya uh, menulis lalu dia memastikan tulisannya benar atau tidak. Bab awakhir mana awakhir? Akhir akhir al-kalimat kata. Maksudnya memperhatikan harokat huruf terakhir dari setiap kata. Tentu ya, kawan? Baik. Ana tidak perlu mencontohkan, ana minta antum baca ya. Fadhal ya. Anta awalan. Ya Aliyu. Antum perhatikan bagaimana harokat ya. Sekali lagi. Ya Aliyu. Hmm. Mengapa bidammah ya kawan huna, laisa bitanwin? Karena dia didahului oleh huruf panggilan. Iya, huruf harfu nida ya. Ahsan. Istamir. Ya Abbas. Hmm. Antum perhatikan harokat sin. Sekali lagi, akhi. Ya Abbas. Jadi, Istamir. Syekhun. Syekhun. Nah, di sini huna. Huna ikhwan. Tanwin. Lima ada. Lima ada. Mana lima ada? Kenapa? Kenapa? Mengapa? Lima ada. Nah, apa sebabnya ikhwan? Karena tidak didahului. Tidak ada? Iya. Ya. Itu dia. Jawabannya tidak ada ya. Kalau ya maka ya syekhu. Nah, ini yang kedua nanti. Wabarakatuh. Ya syekhu. Ah, ya syekhu. Jadi bukan ya syekhun. Khata. Al-akhir. Ya rajulu. Ya rajulu. Fantum ya ikhwan? Faham. Ikhwan dan akhwat insyaallah di rumah juga paham. Fadli ya akhi antal karim. Istamir. Ya يا ya, hmm, hmm, ya Ya يا يسير عفوا مرة أخرى يا أخي sekali lagi Yasiru. Yasiru. Limadha yasiru? Ya Siru? dhammah huna laysa bit Ya Yasirun. Yasirun ahsant. Ya di sini bukan Ya harfun tidak hati-hati. Hati-hati. Ini yasirun nama orang. Ya-nya ya-nya huruf aslinya dari kalimat tersebut, bukan huruf baru muncul, bukan. Baik, tidak ada sama sirrun, ya sirrun. Apa? khata. Kalau di akhir, istamir. Ya Ammaru. Nah, sekali lagi ya akhi, maratan ukhra. Ya Ammaru. Jaid. Fadal ya akhi. Hmm, sudah ada harakatnya itu. Doktorun. لا أنت أنت يا أخي فرحين Doktorun. دكتور مم. استمر على الأخير Ya doktor. Ya ya doktor. يا دكتور وما دكتور Doktor. دكتور بمعنى بمعنى الطبيب يعني لا لا دكتور الذي حصل على درجة دكتورة العالية دكتورة العالية doktor bukan dokter tabib bukan kalau dokter kesehatan itu tabib ini doktor lah di atas magister Doktor nah. di atas magister S3 Darajatul alia. درجة عالية دراسة العليا الذي تخرج من Taib. Nah, ya, Doktor. Nah, bisa jadi begitu. Tapi tidak, ada profesor di atas lagi. Profesor di atas lagi, di atas doktor. Dan dan profesor ya, istilahnya di sana al ustaz Huna al ustaz huna, masya Allah. Al usta al itu gelar profesional, profesor. Jadi misalnya al ustaz ad doktor, nah, alamat al ustaz di depan itu bukan bukan sekedar gelar ustad, bukan Orang al-ustad, al doktor artinya profesor, doktor. Baik. Untuk isnan alam ismun, antum lihat di bawahnya ismun. Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun. Antum lihat bagaimana perubahan di sini? Yang awalnya tadi tanwin. Yang awalnya tanwin menjadi dhammah. Ismul waladi Muhammadun. Ana beri contoh. Depannya dulu baru antum terus teruskan. Baik, istamir anta ya akhi min al awal. Ismul. Nah. Ismul waladi. Ismul waladi Muhammadun. Nah. Kenapa jadi jadi dhammah ya ikhwan? Bukan tanwin di sini. Intabihu ya ikhwan, antum perhatikan semuanya. Hmm. Masih ingat kemarin latihan-latihan penisbatan al-idhafah? Di latihan 27? Nah. Apa yang ada selanjutnya dibangun dari maklumat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Halaman-halaman selanjutnya akan dibangun ya kawan untuk ya kawan akan dibangun dari maklumat yang ada sebelumnya. Tidak mungkin dia bawa sesuatu yang baru kecuali jika ada e, faedah yang besar untuk disampaikan. Tapi di sini latihan-latihannya semua kaidah-kaidahnya antum pelajari di awal-awal. Maka di sini antum di, di apa namanya dilatih untuk mempraktekkan kaidah-kaidah tersebut. Jadi kalau ditanya kenapa ismu bukan ismu ismun waladi, kenapa tidak ismun al waladi? Hah? Karena dia eh, is, ismul waladi ini dua kata digabung menjadi satu. Hah? Ya, sehingga ketika diidofahkan disambung sehingga menjadi kalimat al-idhafah maka kalimat pertama yang tadinya tanwin menjadi dhammah. Ismul waladi Muhammadun. Istamir ya, akhi? Wasmul binti Zainabu. Zainabu wasmul binti Zainabu. laysa Zainabun? لا أستاذ. طيب. Was لا لماذا زينب؟ لأن يعني اسمها حقيقية هذا ليس جوابا طيب لا بس ما في مشكلة Antum lihat di sini wasmu. Hmm. Kenapa tidak dibaca waismu? Karena hamzanya hamzah bukan hamzah di atas. Ah, lihat ka, di alif ini tidak ada hamzanya. Ini ini tulisannya oh. bukan domah ini. Antum perhatikan ini bukan domah. Ini tanda bahwasanya tidak ada hamzah di atas alifnya. Tanda seperti domah itu antum lihat itu? Itu artinya tidak ada hamzah di atasnya. Diwakili dengan itu. Wasmu sehingga kalimat alifnya tidak dibaca langsung ke sin. Wasmul binti Zainabu. Kenapa bin, binti bukan bintin? Ada al, alif lam. Maka tanwinnya hilang. Baik, istamir ya Ismul mudarrisi Hamidun. Naam. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Ah, di mana mudiri? Laisa mudira, laisa mudiru. Ah, di mana ikhwan kasrah? Sekali lagi tadi al-idhafah. Ketika dua kata digabung menjadi kalimat, menjadi kalimat maka konsekuensinya kalimat yang pertama, dengar baik-baik, kata pertama ismu. Yang awalnya ismun, lalu al-mudiru. Ada dua kata digabung. Ismun, al-mudiru. Ketika kalimat ismun dan al-mudiru ini digabung, maka konsekuensinya tanwin yang ada di mim, ismun menjadi ismu. Ismul mudiri. Rinya yang tadinya uh, menjadi Kasroh. Paham tuh ya, kawan? Dan ya, terus begitu, terus begitu nanti insya Allah antum di halaman-halaman selanjutnya. Mudah-mudahan jelas. <clears throat> Istimewa di akhir kirim. Ibnu, Ibnu Khalidin. Ibnun atau Ibnu? Ibnu. Ibnun. Ibnun. Al yani ba'da Ibnun Ustaz. Hah? Baik. La la ikra min al-awwal ibnun. Ibnun. Naam. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Baik, setelah ini ana minta antum yang baca. Fadhal ya akhir Karim, istamir. Ibnu al-mudarrisi fil fasli. Aina ibnu al-mudiri? Jaid. Anta ya akhi, ibda min al-awwal. Antum lihat dari dari nomor dua lagi. Diulang dari nomor dua lagi. Lihat halaman 30. Ikhwan akhwat di rumah, antum lihat halaman 30, kita kembali ke halaman 30. Nu'id min as-saffa 30. Fadal. Ismun. Ismul waladi Muhammadun wasmul baiti Zainab. Hmm? Wasmul eh? Wasmul binti Zainab. Zainab. Istamir, terus. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudar mudiri sekali lagi masmul mudiri masmul mudiri ahsant istamil ya akhir karim <clears throat> ibnun safa wahidun wa thalathun ya ikhwan ifta safa wahidun wa thalathun 31 ibnun nah ibnu khalidun hmm. khalidun fi al-mudarisati antum ikut kita dari awal apa baru hari ini baru hari ini dari awal antum ikuti di, di, radio. Iya. Alhamdulillah. Sekali lagi baca akhi. Dari pertama. Dari Ibnun. Ibnun. Nah. Ibnu Khalidun fil al-mudarrisati. Fi al-mudarrisati. Antum lihat? Ada yang perlu dokumentari? Perlu Baik, yang mana perlu dokumentari? Madrasah Madrasah, itu saja? Khalid. Di Ibnu Khalidin. Ah, anda ingatkan ketika dua kata intabi ikhwan, intabi antum di studio dan juga ikhwan akhwat di rumah, jika ada dua kata yang hendak disambungkan menjadi kalimat idhofah, kalimat pemilikan, penisbatan maksudnya, maka kata yang pertama, contoh ibnun khalidun. Ibnun khalidun. Apa yang terjadi jika kita ingin menyambung kalimat ibnun dengan khalidun sehingga menjadi kalimat e, penisbatan al idhafa maka kalimat yang pertama apa yang kalimat pertama ikhwan ibnun menjadi ibnu ibnun menjadi ibnu tanwinnya hilang menjadi dhammah saja ibnu lalu khalidun kita masukkan ke ibnu ibnu khalidin yang tadinya doma tanwin menjadi kasroh tanwin atau kasrotain. Kasroh tanwin atau kasrotain. Sama saja istilah ini. Artinya kasroh yang ganda. Kasrotain atau kasroh tanwin. Ibnu Khalidin. Bantum? Jadi kaidahnya kata yang pertama menjadi domah. Domah saja. Tidak tanwin, tidak domatain, tapi domah saja. Yang kedua bisa menjadi kasroh Kali kata yang kedua bisa menjadi kasroh bisa juga menjadi Kasratain. Apa sebabnya? Kapan menjadi kasrah saja tidak menjadi. Di sini contohnya kasratain ya kan Khalidin. Tapi kalau ibnul ibnu lalu kalimat al-mudiru pengen disambung. Ibnun al-mudiru. Bagaimana jawabannya ikhwan? Ibnul mudiri. Ibnul yang tadinya tanwin menjadi dhammah. Ibnun al-mudiru menjadi al-Mudiri, Ibnul Mudiri, kasrah, bukan kasrah di sini Khalidin kasrah tain. Di situ tadi al-Mudir kasrah saja. Apa apa apa sebabnya? Di sini nih tanwin di sini bukan kasrah tain. Di kalimat al-Mudiri tidak bisa tanwin karena ada alif lam. Al-Mudiri, tidak mungkin al-Mudirin. Tanwin ya ikhwan dengan alif lam tidak bisa digabung. Salah satunya harus hilang dan yang hilang adalah yang terakhir. Yang di awal tetap, yang di, yang di apa yang di akhir maksudnya di sini? Harokat dalnya. Maka a, ah, kha afwan ibnul mudiri bukan ibnul mudirin. Nah di sini ibnu Khalidin karena kalimat Khalidin tidak menggunakan alif lam. Fahim tuh ya kawan? Nah, nah minta tolong di diingat-ingat kaidah ini sering sekali. Kalimatnya sering sekali diulang-ulang. Fadhil ya, akhir sekali lagi. Terus yang perlu komentar juga fil madrasati, al madrasati. Antum bilang tadi al mudarrisati. Memang al mudarrisa dengan al madrasa jika antar maharokat maka begitu bentuk bentuk kalimatnya. Tapi di sini tidak mungkin fil mudarrisati. Enggak mungkin itu. Karena maknanya akan menjadi kacau. Mana al Mudarrisa? Mana al Mudarrisa? Guru perempuan. Antum coba terjemahkan. Ibnu Khalidin fil Mudarrisa anaknya Khalid di di dalam apa? Dalam guru perempuan. Maksudnya apa maksudnya? Nah, ini tentu kalimat yang salah. Fil madrasati. Anaknya Khalid ada di mana, ikhwan? Di sekolah. Baik, istamir ya, Labas. Teruskan. Ibnu Khalidin fil al-madrasati. Sekali lagi, ya, Fil madrasati terus خالد في المدارسة ibnu Khalidin fi mudarisati fil المدرسة Subhanallah, antum suka riset ini. <laughs> labas, labas. Tidak apa, tidak apa. Ini biasa, biasa. Dalam pembelajaran, kenapa kita belajar? Karena kita ingin ingin ingin mengetahui. Kau ajar kalau salah. Tidak, tidak mengapa. Fadl. Wabnu. Istamir. Teruskan asih. Wabnu Hamidin fil al-jamiati. Fil? Jangan udah fil lalu al. Fil jamiati. Karena kalau antum sudah bilang fil, berarti alif lam sudah antum baca. Fil jamiati. Faham tum? Sekali lagi akan ya, antum baca yang benar akhi. Ibnun dari awal Ibnun. Ibnun. Nah. Ibnu Khalidin fil fil Mad. Taib. Teruskan. Wabnu. Wabnu. Hamidun. Hamidun atau Hamidan? Hamidin. Hamidin. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Jimnya panjang sekali lagi antum baca akhi. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Ahsanta. Masya Allah. taib al-akhir. Anta akhi. Ibnul Ibnul mudarris <clears throat> fil fasli. Fil? Fil fasli. Sant. Dimana fil Fasli? kenapa kasrah kenapa kasrah ada ada ya. lam huruf jar fi Stamir, teruskan aina benul mudarrisi hmm aina benul mudiri baik anda ini ngantuk atau bagaimana ini maksudnya nih Ah, banyak yang membaca mudir menjadi risah atau mudarris. kita ya kawan. Baik. Aina bunur budiri ahsan. Jayid. Barakallahu fikum. Ahsan. Baik, nabda ibn naftah majal lil mustami'. Baik, bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung untuk bisa menghubungi di 021 823 6543 Dan kita akan pendapat yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Terputus, silakan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung dan menjawab pertanyaan Anda bisa menghubungi di layanan telepon 8236543. Assalamualaikum. Ya. Dari mana, om? Dari Umesan di Keranggan. Umesan ah, ya, di Keranggan. Ya. Baik. Umesan, tafadhali ikra'i uh, eh, safhah tis'atun wa ishrun. Tis'atun wa ishrun. Halaman berapa itu, Ummu? Tis'atun wa ishrun. Tis'atun wa ishrun. Tis'ah sembilan. Ishrun dua puluh dua puluh sembilan. Halaman dua Tidak ada sini pelajaran angka-angka seperti ini. Nanti insya Allah para kesempatan akan kita akan belajar angka-angka. Istamir um- umu Isan, Tafadol. Latihan tujuh. Atamrin as sabiah Kitabu man sekali lagi Ummu. Kitabu man hadza. Ah, taknya panjang. Kitabu man hadza. Ahsant. Istamir, teruskan. Kolamu man hadza. sant sahih. Funduk man hadza. Funduk, Masya Allah, funduk. Kita belum belajar funduk. Maknanya bisa, tapi Anda minta pakai kalimat bait saja umum. Bait. Baitu man. Baitu man hadza. Bait. Komisu man hadza. Jaid. سرير من هذا طيب سهل جدا بالنسبة لك إن شاء mudah sekali sepertinya itu. teruskan umum baca Muhammadun Muhammadun ya Muhammadun. طيب Ustazun ya ustazu. Mengapa menjadi ustazu? Umum? Karena ada uh, ya huruf. Ada ya harfun lidah. Ya untuk memanggil. memanggil. Ahsan. Teruskan. Khalidun ya Khalidun. Nah waladun ya waladu. Baik, teruskan, istamir. Ya Aliyu. Naam. Ya Abbasu. Abbasu. Sayhun. Sekali lagi Ummu, ya Abbasu. Ba'nya ya ditolong. Abbasu. Ahsant. Sayhun. Naam. Ya Sayhu. Naam. Ya Rajulu. Naam. Ya Sirun. Naam. Ya Ammaru. Ammaru. Am... Ya Ammaru. Ahsant Duktur, Doktur. Dukturun, Doktur. Naam. ya Duktur, Ya. ya Duktur, Ah. ya Dukturu, يا دكتور طيب Baik. استمر Is- استمر Ismul waladi, نعم Muhammadun, نعم wasmul binti wasmul binti Zainabu أحسنت استمر ismul mudiri مم؟ ismul mud- mudarrisi نعم hamidin hamidun أحسنت masmul mudiri جيد terakhir ibnu ha, ibnu Khalidin fil madrasati نعم wa ibnu Hamidin fil jami'ati نعم <clears throat> ibnul mudarrisi fil fasli جيد aina aina ibnul mudiri ممتاز Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair kepada muhsan dan silakan bagi para pendengar yang lain di 823 6543. Kita akan kembali. Assalamualaikum. Iya terputus. Silakan bagi para pendengar yang lain di 823 6543. Masih pelajaran yang kelima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Umi Sipa di Kasih. Bekasi ya, Taib. Silakan. أم شفا di Bekasi baik أم شفا Iya, الكتاب موجود عندك nah, طيب اقرأ إذن صفحة 29 ya, nah, صفحة كم halaman berapa tadi uh, 29. أحسنت استمر التمرين السابع كتاب من هذا كتاب من هذا جيد قلم من هذا طيب بيت من هذا نعم خمس من هذا عفوا أعد خمس خمس أنا سمعت خمس ولا خاء ولا قاف خاء قاف قميص قا يعني. قميص قميص من هذا جيد سرير من هذا أحسنت استمر آه، محمد نعم يا محمد نعم Khalidun ya Khalidu. Nah. Ustazun ya Ustazu. Waladun ya Waladu. Baik, yakfi. Jazakallah khair. Syukran. Nah. Barakallahu fiik. Ya, baik bagi para pendengar yang lain dan Ikhwan silakan untuk bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo, Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Umu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. <coughs> Umu Akmal di Depok. Ya. Umu Akmal, min fadliki istamiri. Iya. Safa 30. Salasun. 30. Oh iya, 30. Baik. Iqra waktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Ya. Ya Aliyu. Jaid. Ya Abbasu. Naam. Syekhun. Syekhun. Syekhun. Kha. Syekhun. Baik. يا سيح جيد يا رجل نعم يا سير نعم يا عمار عين العين وضح يا العين. عمار جيد دكتور ايه Dukturun, دكتور أحسنت ya Dukturu, جيد Ismun, نعم Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. طيب Ismul mudar Ismul mudarrisi Hamidun. نعم Masmul mudiri نعم استمر استمري ya. Ibnun Nah. Ibnu Khalidin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Masya Allah. Ibnu Mudarisi fil fasli. Aina Ibnu Mudiri. Baik. Ummu Akmal, harokatnya semuanya sudah ditulis sebelumnya atau memang paham begitu tulisannya? Uh, paham begitu? Paham. Alhamdulillah. Taib, jazakallah khair. Syukron. Syukron Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain dan kami harapkan Ikhwan yang bersemangat untuk belajar bahasa Arab silakan di 8236543. Kita masih terima dua penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Iqbal di Jatimulya. Baik, silakan Pak. Pak Iqbal, Alkitab mewujud? Enam. Baik. Iqra idan, uh, eh, tamrin as-sabi'. التمرين السابع صفحة تسعة وعشرون Halaman 29. طيب صح Kitabun. نعم كتاب Kitab. Kitabu man haza. نعم Kolamu man haza. آه، أعيد مرة أخرى Pak Iqbal Ya. أعيد ما معنى أعيد ulangi sekali lagi kolamu Bentar. Bentar. Kolamu man haza. ah, lamnya tidak panjang kolamu Kolamu man haza. ahsant Baitu man haza. ahsant Komisu man haza. صحيح Sariru man haza. ahsant استمر Muhammadun. نعم Ya Muhammadu. جيد Ustazun. مرة أخرى أعيد uh, ulangi. Nah. Ustazul. Ah, ada kesalahan Pak. Ulang sekali lagi. Di mana salahnya? Antum Pak. Ustazul. Ah, sant. Ya Ustazu. Ah, sant. Khalidun. Khalidun. Nah, kha kha. Ha Khalidun. Nah. Ya Khalidun. Nah. Waladun ya waladu. Baik, Pak Iqbal, mengapa di sini menjadi domah saja tidak domatin? Karena ada ya ya panggilan. Ada ya panggilan, panggilan ya. harfu ya. nida ahsan. Barakallahu fikum. Syukran, jazakallah khair. Jazakallah. Ya. ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Iqbal dan silakan bagi para pendengar yang lain satu telepon kembali kita terima. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak di mana? Arifin Pak Arifin, di mana nih Pak? Cisau. Cisau. Cisau. فأعرفين الكتاب معك؟ نعم أس- من فضلك الصوت هذا لا يسمع sebentar sebentar Pak Arifin طيب استمر Pak Arifin اقرأ اقرأ آه الصفحة ثلاثون ثلاثون ثلاثون اقرأ ما يلي اقرأ واكتب مع ضبط هذا هو يا علي أنا نعم اقرأ واكتب ما ضبط أواخر الكلمات أحسنت نعم اقرأ يا علي جيد يا عباس نعم شيخ نعم يا شيخ نعم يا رجل نعم أخ ulang sekali lagi أخي يا رجل رجل أحسنت استمر ياسر نعم يا عمار نعم دكتور نعم يا دكتور أحسنت استمر آه، اقرأ ما يلي مراعيا لا لا اسم الآن اسم oh, ya. اث- اثنان Mazilna fi safa tharathun. Kita masih di halaman 30. Ya, Ustaz. Afan. Baik. Ismun. Naam. Ismul waladi Muhammadun. Naam. Wasmul binti Zainabu. Baik. Ismul mudarrisi Hamidun. Sant. Masmul mudiri. Sant. Ibnun. Naam. Ibnu Khalidin fil madrasati وابن حامد في الجامعة أحسنت ابن المدرس في الفصل نعم في الايه في في ال- الفصل في الفصل نعم استمر أين ابن المدير أحسنت بارك الله فيكم جزاك الله خير جزاك الله خير. السلام عليكم السلام ورحمة الله Jazakallahu khair udah Bapak Arifin. Baik, Ustaz. Kita terima satu penelpon kembali di 823 6543. Silakan bagi para pendengar masih di pelajaran yang kelima dan tamrin kita yang ke tujuh ya juga tamrin berikutnya kita akan kembali assalamualaikum halo assalamualaikum assalamualaikum silahkan halo Baik, terputus Sebelum di, kita terima penelpon kembali saya Ada satu pertanyaan Apakah mana syekhun Ustaz? Syekhun Syekhun Asal katanya adalah uh, orang yang sudah sampai tingkat uh, di atas rojul. Rojul itu laki-laki dewasa. Maka setelah itu syaikhu. Apa di sini mungkin istilahnya? Tapi tidak tua sekali. Karena tua sekali maka kalau tua sekali di atasnya ajuz. Sudah renta kalau ajuz. Ini syaikhu di bawah renta, tidak sudah tidak tidak tua renta, sudah tua tapi tidak sampai tua renta. Gitu ya. Sudah berumur. Nah, cukup umur Iya. Ya pendengar roja di mana saja dan berada kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian malam ini bimbingan bahasa Arab yang dipandu oleh Ustaz Hamzah Al-Syafullah Ta'ala dan masih kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ada di rumah namun sebelumnya akan kita angkat beberapa pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Ada pertanyaan saja? Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa kata Zainabu tidak ditanwin? Jazakallah khair. Baik, uh, Zainabu antum kalau antum murajaah di halaman-halaman sebelum ini antum akan temukan penjelasan masalah itu. Walaupun tidak dijelaskan secara teori dan anak pun tidak akan menjelaskan secara teori karena ini berkaitan dengan istilah-istilah nahwu. Antum melihat halaman 22, 21 dan 22 bagi penanya Lihat halaman 21 dan 22. Situ ada, penjelasan, ada, ada penjelasan sedikit. Ketika contoh Muhammadun. Lalu Aminatu. Khalidun. Zainabu. Antum lihat di sini. Di, di baris pertama. Atau di, di baris sebelah kanan. E, nama laki-laki semuanya dengan tanwin. Kemudian di baris sebelah kirinya. Nama-nama perempuan perempuan. Antum lihat semuanya tanpa tanpa tanwin, semuanya domah saja, tidak domatain. Nah, di sini bisa kita ambil kaidah bahwasanya nama perempuan ghalibnya menggunakan dengan domah, tidak dengan domatain. Nah, cukup segitu. Jawabannya cukup begitu dulu. Nanti insya Allah kalau sudah sampai pada bab ism ghair munsarif dan yang lainnya kita akan menjelaskan secara istilah-istilah nahwu. Pertanyaan yang kedua berkaitan tentang mufradat apakah makna daripada sebentar tadi apa di sini di halaman dia menyebutkan halaman iya tidak disebutkan uh, al-ati al-ati al-ati yang berikut atau at-taliyah kalimat ini berulang-ulang al-ati al-atiyah atau at-tali atau at-taliyah Maksudnya yang akan datang setelah itu. Yang akan datang setelah setelah kalimat ini disebutkan. Tapi ya, kalau kita bilang yang berikut ini. Dan satu lagi apakah ucapan yang kita katakan ketika orang mengucapkan jazakallah khairan. Kenapa akhi? Menurut akhra? Jawaban apa saja yang kita bisa balas ketika ada seseorang yang berkata jazakallah khairan. Antum bisa jawab dengan sebalik balikan jazakallah khair atau wa iyyak. Maafi ya, mushkil. Baik. Baik. Kita angkat kembali kita lanjutkan. Baik. Nah. Satu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dikecilkan sedikit radio monitornya, Ibu. Iya. Dengan siapa di mana? Eh, dari Kira. Kira di mana? Di Bekasi Barat. Bekasi Barat. Iya. Fira ada bukunya? Ada. Uh, lihat halaman 30. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Vera kelas berapa? Kelas dua. Kelas dua, Bagus. Terus. Ya Abbasu. Mm -mm. Ya Abbasu. Sekali lagi Vera. Ya Abbasu. Baknya panjang. Abbasu. Ya Abbasu. Mumtaz. Terus. Syekhun. Hmm, dikasih tahu sama uminya ya. Enggak apa. Terus. Ya Syaikhun. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Bagus. Terus. Ya Rajlu. Ya. Sekali lagi Fira. Ya Rajlu. Ya Rajulu. Hmm. Ya Sudah? Sudah. Sudah. Segitu aja. Iya. Terima kasih Fira. Iya, jasa, jasa khair kepada Fira ya. Semangatnya, Masya Allah. Tapi kita lanjutkan kembali. Satu lagi. Satu penelpon kembali silakan di 8236543 kita akan terima kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa di mana? Dari Yasmin. Di mana? Di Tangerang. Baik. Tangerang. Fadol Yasmin diteruskan? Ya, halaman berapa Ustaz? Halaman 30 tadi yang dibaca sama Ukhtifira tadi sebelumnya. Yang ya Ammarun. Iya. Ya Ammarun. Ya. Doktur. Ah, ya betul. Ah. Ya doktur. Sebelumnya ya sirun. Oh, ya sirun. Nah. Ya ammaru. Nah. Dokturun. Ya doktur. Jadi Istamir teruskan. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Sant. Ismul mudarris <clears throat> Hamidu. Nah. Wasmul mudiri. Nah ibnu Khalidi fil madrasati. Apa sekali lagi Ukhti Yasmin? Ibnu Khalidin. Nah. Fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Nah. Ibnu Mudarrisi fil fakhri. Aina ibnu Mudar Aina ibnu Aina ibnu Mudiri. Ahsant. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Barakallahu Ustaz. Baik. <clears throat> Taib nastamir. Kita lanjutkan. Walaan unzur ila kitab maratan ukhra ya ikhwan. Safhah wahidun wa thalathun. Safhah. Ma mana safhah ya ikhwan? Hmm. Wahidun wa thalathun. Halaman 31. Ikra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Iqra ma yali mura'iyan wa mana iqra? Ma apa-apa yali yang berikut hmm, yali at-tali apa tadi al-ati maknanya sama yali mura'iyan dengan memperhatikan qawaid mana qawaid jam jam' min qaidah kaidah kaidah nutqi nutq pengucapan pengucapan hamzatil wasli hamza al wasl yang dimaksud dengan hamza al wasl adalah yang sering kita temukan sebelumnya ada ismun lalu ketika di kalimat lain wasmul ah alif yang ada di kata ismun alif itu disebut dengan dalam istilah nahwu hamzatul wasli hamzatul wasli ini jika di awal dibaca ismun, lihat ter, terlihat alifnya ismun, hamzahnya terlihat. Tapi ketika didahului oleh e, kata atau kalimat sebelumnya maka tidak dibaca. Wasmu langsung disambung ke sin. Wasmu lihat alifnya tidak dibaca. Wasmu langsung awalnya wa ismun lalu ketika digabung wasmu. Ini alif ini namanya apa tadi ya kawan? Hamzatul, Hamzatul wasli hamzatul wasli. Di awal dibaca, tapi ketika di tengah tidak dibaca. Ah, man yaqra? Fadal ya akhi. <coughs> Ibnu Muhammadin fil Iraq. Lihat Ibnun Ali. Ibnu Muhammadin fil Iraq. Sah. Baik, antum lihat Ibnun di sini alifnya itu hamzah al-wasl, hamzatul wasli Di awal dibaca ibnu atau ketika nanti di kalimat sebelum setelahnya, fadal ya akhir kiri. Kalimat setelahnya, وابن حامد في الهند hmm, apa yang terjadi di hamzah al-wasl ini? Wabnu, dibaca tidak alifnya? Tidak dibaca. Itu dia. Terus istamir. خرج ابن الطبيب Anta tumahil qalilan al- al- al- al-qira'ah. أيوة صح. خرج ابن الطبيب من البيت Naam, maratan ukhra ya akhi. A'id. Demikian ibnu minal Dan kharajab. Kharajab. Tidak dibaca kharaja ibnu. hati hmm, hati-hati. Tidak dibaca kharaja ibnu, langsung kharajabnu. Paham tom? Nah, hamzanya di sini apa tadi istilahnya hamzah? Hamzatul wasli. wasli. Kharaj ibnu. Istamir ya akhil karim. Zahab ibnu tajiru tajiri إلى السوق A'id maratan ukhra. ذهب ابن التاجر إلى السوق Taib, di buku ini sudah ada harokat dhamma ini. Nah, lihat salah di sini. Hmm. Di Buku master yang dipakai untuk di copy lihat ini. Dhamma betul ya kawan di sini? At-tajiru خطأ la khata. Yang benar sekali lagi ya akhi, antum baca. خرج ابن التاجر إلى السوق Aina kharaja? خ... ذهب. ذهب ابن التاجر إلى السوق Ahsant. Istamir. اسم المهندس فيصل Hmm. واسم الطبيب مسعود Jaid. ما اسم الرجل ابن من أنت أنا ابن الوزير Hmm, antum lihat kaidahnya di sini hamzatul wasl contohnya seperti apa? Kalimat ismun lalu kalimat ibnun. ada dua contoh di sini. Kalimat ibnun dan kalimat apa ikhwan? Ismun. Alif atau hamzah yang ada di kalimat ismun dan ibnun adalah hamzatul wasli. Dibaca ketika awal dibaca ibnun ismun dibaca alifnya, dibaca hamzahnya. Ada ketika diletakkan di tengah atau didahului oleh huruf atau kalimat tertentu maka antum lihat wasmu wabnu. Alifnya tidak di atau hamzanya tidak di tidak di apa nih kawan? Hamzanya tidak di apa nih kawan? Tidak dibaca. Anda minta tidak tidur. Semua perhatian. Ini perlu keseriusan. Anda ingin ada terjadi dialog antumnya. Ini apa nama? Suku tentang dia. Ini kebiasaan orang Indonesia yang anak patikan kurang bagus. Ketika kita faham tom, dia diam. Ada dua kemungkinan, dia paham atau, enggak. atau tidak sama sekali. Maka tolong diperjelas. Jadi kaidahnya hamzatul wasl sekali lagi ikhwan, antum ingat-ingat? Tidak. Antum hafalkan dan antum ingat terus sampai mati. Hamzatul wasli di awal di, dibaca, di awal di dibaca. Di tengah tidak, di, dibaca. Artinya didahului oleh huruf atau kalimat sebelumnya maka hamzanya tidak dibaca. Ikra ya anta, anta ya ikra. Yang tadi antum baca sekali lagi. <clears throat> Kita akan lihat antum mana atau tidak. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Naam. Wa banu Hamidin fil Hindi. Ahsant. Kharajabnu. Sekali lagi kharajab. Kharajabnu tabibi hmm? min Baydi. Sekali lagi akhi, Kharajabnu nut tabibi. Kharajabnu tabibi min Baydi. Hmm min eh? minal minal baiti. Kharaja banu tabi. Ah, tonya tidak panjang. Tabibi. Kharaja banu tabibi minal baiti. Minal baiti, nah. Dahaba dahaba nu dahaba fajiri ila hmm? Ada yang terlewat sekali lagi? Dahaba na nanu atau ni? ذهب ابن التاجر إلى السوق Ahsan. اسم المهندس ف- فيصل Faisal. فيصل Faisalun. Sudah betul itu. Itu harokat as- dari buku aslinya itu. Betul insyaallah. اسم المهندس فيصل Nah. واسم واسم ال- واسم الطبيب Tonya sekali lagi. Tonya di- tidak dibaca panjang. Tidak dibaca panjang. Wasmut tabibi. Wasmut tabibi mas'udun. Nah. Masmur rajulun. Hmm? Masmur rajuli. Nah. Ib, ibnu man anta? Ana ana banul wa waziri. Sekali lagi ya, Ana banul. Ana banul waziri. Wanya pendek panjang? Pendek. An- Jangan dibaca panjang. أنا بن الوزير Ah, itu baca panjang atau pendek itu akhi? <laughs> وزير Sekali lagi. Ini أنا بن الوزير Ana bunul waziri. Waziri. Sekali lagi. أنا بن الوزير Ahsant. Barakallahu fikum. Fadal akhi, kita ingin semuanya mencoba. طيب يا أستاذ لابد بالترجمة أيضا Diterjemah tapi ba- nakra awalan thumma nafham ba'd dzalik. Baik. Fadal akhi. Dibaca dulu baru kita pahami sama-sama. ابن محمد Hmm, Muhammadin. ابن محمد في العراق Naam. وابن حامد في Hamidun atau Hamidin? وابن حامد في الهند Naam. خرج ابن خرج ابن طبيبي Tabibi pendek. خرج ابن Nut sambung. Sambung minal bait. Ahsant. Zahaba zahababna na anu atau ni? Hmm. Ah, ah, bukan doma itu salah. zahabab ibnu tajiri. zahabab ibnu tajiri ila suqi. Ahsant. Ismu min hindi. Ah? Ismul muhandisi. Ismu muhandisi Faisalu. Faisalun. Faisalun. Wa ismu tabibi. Wasmut tabibi langsung. Wasmut tabibi mas'udun. Baik. Tabibi. Ah, sekali lagi anda baca. Wasmut tabibi. Wasmut tabibi mas'udun. Hasan. Ah, Masmu rajulu. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Baik. Ibnu man anta? Ah, ah anta sekali lagi, akhi. Ibnu Ibnu man anta? Ahsant. Ana ibnu waziri. Ana bunul. Ana ibnu waziri. Ana bunul. Ana bunul waziri. Waziri. Baik. Baik. Baik, anta akhi al-akhir sebelum kita buka untuk para pendengar. Sekali lagi. Ibnu Ibnu Muhammadin fil Iraq. Nah. Wa وابن حامد في في الهند نعم خرج ابن الطبيب من البيت ذهب ابن التاجر إلى السوق نعم اسم المهندس فيصل واسم الطبيب مسعود ما اسم الرجل ابن من أنت أنا ابن أنا ابن الوزير طيب أنا ابن الوزير أحسنت طيب نفتح المجال للمستمع Tapi bagi para pendengar yang ada di rumah silakan untuk bisa menghubungi di 823 6543. Assalamualaikum. Salam, warahmatullah. Iya, dengan siapa Pak di mana? Abu Isti, Abu siapa? Abu Isti Ah, Abu Is- di mana Pak? di Tambun. Tambun. أبو إستي Nah, أبو إستي م- الكتاب نعم طيب اقرأ هذا الذي قرأناه آنفا اقرأ اقرأ ما يلي مرائيا قواعد طيب استمر ابن محمد في العراق نعم وابن حامد في الهند أحسنت خرج ابن الطبيب من البيت أحسنت ذهب ابن التاجر إلى السوق جيد اسم المهندس فيصل نعم واسم الطبيب مسعود نعم ما اسم الرجل ابن ما ابن ما eh, ابن من أنت نعم أنا ابن الوزير طيب ما معنى الوزير menteri منتري أحسنت بارك الله فيكم جزاك الله خير Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. T- Sebelum kita terima telepon, ada kalimat yang baru ya di sini? Ada. Ada kata yang baru? Mithlu mada? Apa contohnya? Zahaba. Eh, aina? Zahaba. Awalan Faisalun. Faisal. Faisal ada ismu rajul, nama laki-laki itu, Faisal. Faisal. Antum masih ingat King Faisal? Malik Faisal? Mana lagi? Zahaba. Mas'udun. Ah, ada aidan ismu rajul, nama laki-laki juga Mas'ud. Pak Mas'ud nama laki-laki. Mas'ud, Pak Mas'ud. <laughs> Mas'ud, Ibnu Mas'ud, antum ingat? Zahaba atau nanti kita kita dari awal kita tapi sebelumnya kita buka untuk untuk para pendengar. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Tresno di Cibarusah. Masya Allah. Baik. Silakan. Pak Tresno, Alkitab Ma'ak? Uh, nah. Baik, Iqra idzan. Iqra ma yali. Baik, ibnu Muhammadin fil Iraqi. Jaid. ibnu Hamidin fil Hindi. Sant. Harajab nut tobibi minal baiti. Jaid. Zahabat nut tajiri ilas suki. Naam. <clears throat> Ismul muhandisi Faisalun. Naam. Wasmut tobibi Mas'udun. Yeah. Naam. Ma ismur الرجل hmm. kaidah hamzatul wasalnya Pak Masmur rajuli Muntaz. Ibnu man anta Nah Ana ibnul waziri Sekali lagi Pak Ibnu man anta Ana Ah, kaidah hamzatul wasl. Waziri. Sekali lagi, Pak. Anabnul Waziri. Mumtaz. Barakallah fikum. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Baik. Bagi para pendengar yang lain silakan kasih. Kami bisa masih menerima kembali di 853 6543. Assalamualaikum. Dengan siapa Om di mana? Dengan Umu Tegar di Mutiara Cibarusah. Oh ya. Cibarusah ya. Umu Tegar. Iya. Cibarusah banyak sekali. Banyak sekali Cibarusah, sering saya dengar. Baik, labas. Silakan Umu dibaca Ibnu Muhammadin fil Araki. Fil, sekali lagi Ummu, fil Fil Araki. fil Iraqi. Fil Iraqi. Naam. Wa Ibnul Hamidi fil Hindi. Naam. Kharaja Ibnu Tabibi minal baiti. Naam. ذهب ابن التاجر إلى السوق Jayid. اسم المهندس فيصل واسم الطبيب مسعود Naam. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Ibnu man anta? Ana banul waziri. Taib jazakillah khair. Syukran. Taib waktu sudah cukup malam. Mungkin seperti kita bahas dulu uh, beberapa mufradat al jadi dahuna. Di antum lihat uh, Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Tidak ada maafi kalimat الكلمة الجديدة هنا tidak ada kalimat baru di sini kharaja ibnu tabibi minal baiti at-tabib mana at-tabib ya ikhwan dokter beda dengan doktor apa tadi doktor maknanya doktor tadi setengah umur Setengah umur. <laughs> kalau hasil eh, doktor profesor doktor doktor Zahaba ibnu tajiri. Ah, zahaba. Apa mana zahaba? Telah pergi. Pergi. Zahaba artinya? Pergi. Pergi. Ahsant. Ibnu tajiri. Apa mana ibnu tajiri? Anak pedagang. At-tajir pedagang. as Pasar. pasar. Pasar. sed, jadi dah. Ini bukan baru. Apa baru ini? Suq ini. Nah, Baik. Ismul muhandisi. Al-muhandis. Mana al-muhandis? Insinyur. Insinyur. Tapi lebih ke arsitek. Arsitek. Ya. Nah, sering sekali kalimat di ini muhandis mak terusannya arsitek. Karena insinyur di negeri kita ini banyak insinyur, mesin ada insinyur, macam-macam. Nah ini, ini yang maksud adalah insinyur arsitek. arsitek. <clears throat> Faisalun nama orang Faisal. Wasmut tabibi mas'udun hmm, dan ismu mana ismu? Dan nama at-tabib dokter, dokternya Mas'ud, nama nama dokter Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Lah, Ibnu Mas'ud saja, tidak bukan Ibnu Mas'ud. Masmur rajuli. Mana ar-rajul? Orang dewasa, laki-laki. Sudah kita bahas ini. Ibnu man anta? Ana bunul wazir. Tidak ada kalimat baru kecuali sedikit saya di sini. Baik. Antum lihat kalimat yang ada di kotak ini al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. mana al-kalimatul jadidah ya, Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Ar-Rasul. Ar-Rasulu. Utusan. Al-Ka'batu. Ka'bah. Alismu. Ah, lihat antum bacanya alismu. Alis. Alismu. Bukan al-ismu. Ingat kaidah Hamzatul Wasl, ikhwan? kawan nah, ma, ma huwa ma qaidah? Apa kaidahnya? Kalau di tengah tidak di, dibaca. Di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Maka antum lihat uh, posisi alif ini di aina ya, kawan? Di tengah. Di tengah. Didahului oleh kalimat uh, ah, di huruf alif dan lam. Maka bacanya alismu. Lam masuk ke langsung sin, alismu. Ah, alibnu, lihat alibnu, bukan alibnu. Dibacanya alibnu. Al-ammu, mana al-am? Masih ingat al-am? Al-ammu? Al-ammu ya. lalu al-khalu. Al-ammu dan al-khalu maknanya sama, yaitu artinya paman. paman. Tapi apa yang membedakan antara al-am dengan al-khal? Paman, dari kalau am paman dari al-am paman dari pihak bapak, al-khal paman dari pihak ibu. Dan ini nanti di ilmu waris sangat uh, diperhatikan ini posisi ini. Al-haqibatu الحقيبة ما معنى الحقيبة يا إخوان السيارة ما معنى السيارة موبيل, الشارع جلان jalan mughlaqun tertutup tahta hunaka di sana satu lagi satu lagi Irak Irak ليه؟ في الناس في الناس العراق العراق هذا عراق Dari Irak. Irak. Nah. Sayyarat ah, antum lihat di sini nanti di dalam kotak ini ada eh, dua kata sayyaratul mudarrisi, tapi insya Allah ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sangat sempit. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Sekali lagi ada beberapa kaidah-kaidah yang baru saja kita dapatkan di antaranya kaidah di antaranya kaidah tentang hamzatul wasl Lalu kaidah menggabungkan dua kata sehingga menjadi uh, kalimat penisbatan al-idhafah. Nah, ini juga perlu diingat-ingat terus. Dan terakhir, sebelum kita tutup, ada kata kunci yang sering kita ulang-ulang apa ikhwan? Murajaah. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Baik, subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha ila anta, astaghfirullah wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.